بسم الله الرحمن الرحيم وقال أيضا قوله تعالى ووجدك ضالا فهدى يفسره قوله تعالى ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم wa kana fadlullahi عليك 'azima nah, Firman Allah Subhanahu wa taala wa wajadaka dhallan dan Allah mendapatkan kamu wahai Muhammad dhallan tidak mengerti keliru fahada maka Allah memberikan petunjuk kepada kamu ini bukan berarti nabi itu salah ini ditafsiri oleh firman Allah walaula fadlullah 'alaika wa rahmatuhu kalau bukan karena kemurahan Allah dan rahmat Allah lahammat ta'ifatu minhum an yudilluk maka sebagian orang berupaya untuk menyesatkan kamu ya Muhammad jadi ada orang yang keping kepingin Nabi Muhammad tidak model begitu gitu loh tapi Allah memberikan petunjuk, bukan berarti Nabi itu salah kemudian diberi petunjuk oleh Allah, enggak. Huh? Tidak demikian. Ada orang yang berupaya untuk mengidral, me, apa, menyesatkan, tapi Allah tidak berhasil. Kenapa? Allah telah memberikan eh, kemurahannya dan rahmatnya kepada Nabi Muhammad SAW. Wa ma yudilluna illa anfusahum. Akhirnya mereka menyesatkan diri mereka sendiri tidak masuk surga seorang itu karena sebab amalnya tapi ke wala anta ya Rasulullah wala ana sekalipun aku bukan ibadahku bukan ilmuku yang mengakibatkan aku ini ada di surga illa ayyataghammadiyani Allahu bi rahmati. cuma Allah memang mencurahkan rahmatnya kepada aku Nah. Wa anzalallahu alaikal kitab wal hikmah. Allah menurunkan kepada kamu ya Muhammad al-kitab al-Qur'an wal hikmah dan hikmah. Ada menyatakan itu hadis. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam dan Allah mengajarkan kepada kamu ya Muhammad apa ilmu yang tidak kamu ketahui. Wa anzalallahu alaikal kitab wal hikmah. Allah menurunkan kepada kamu ya Muhammad al-kitab al-Qur'an wal hikmah dan hikmah. Ada menyatakan itu hadis. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam dan Allah mengajarkan kepada kamu ya Muhammad apa ilmu yang tidak kamu ketahui bacaannya paling fasih bahasanya paling fasih u'tiya jawami'ul kalim ucapannya padat begitu wah hebat untuk yang lainnya Nabi dikasih ilmu sampai ilmu hari kiamat bagaimana Nabi menceritakan masa-masa yang akan datang sampai yang keluar dari dunia diceritakan oleh Nabi wa amal awalama 'allamaka takun taalam. lebih daripada itu wa kana fadlullahi 'alaika 'azima bukan hanya ilmu bukan hanya kedudukan bukan bukan bukan fadlullah alaika azim keutamaan yang Allah berikan kepada kamu Muhammad azima agung besar sekali nggak bisa tertandingi untuk selama burung besar sekali nggak bisa tertandingi untuk selama-lamanya itu yang dimaksud wawajarnya kebalan fahada bukan berarti kalau ngartikan nabi itu asalnya berarti sesat orang yang nggak benar kemudian kasih petunjuk oleh Allah gobloknya itu loh bukan itu maksudnya Hah? bukan itu jangan kita mengartikan ini biasanya orang ini liberal kan gitu berarti ini begini kok nggak tahu artinya kok berarti itu yang tidak punya arti berarti. Ya, kamu itu harus ngerti siapa sosok Muhammad dan bagaimana Allah memperlakukan Nabi Muhammad saw alaihi eh, Seharusnya begitu. Jangan berarti hmm. orang itu kalau bukan wayai mikir, jangan mikir, akhirnya meluntir. Segala sesuatu itu kalau tidak ada orang nggak pernah latihan angkat barbel, kemudian dia mengangkat barbel terlalu berat pedot kabeh ototnya ya begitulah model-model ulil absar itu ya begitu itu ini orang tidak kenal Muhammad Rasulullah ini orang tidak kenal Al-Quran ini orang tidak kenal ilmu-ilmu yang manfaat yang seharusnya dia tadi itu tunduk kepada Nabi, hormat kepada Nabi, wa yatafawwaq Dia ingin mengungguli Akhirnya melontir semuanya. Hati dengan orang-orang yang model begitu. Ini bukan ilmiah lagi, ini kufur nantinya. Hah? Bukan ilmiah lagi, ini bisa ke kufur. Juhud, pengingkaran nantinya. Na'udzubillah min darik. Fa'inna inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuru al qiyamati Amal qala ya rabbi lima hasyarti amal wa wa wasila qala atat ka ayatuna fa nazi fa al-yawma tunsa man nasi nusi Siapa orang yang lupa kepada Allah bakal dilupakan oleh Allah, maksudnya enggak diperhatikan sama Allah Subhanahu wa taala. Wa dzikru minadzikri, zikir dari Allah daripada ah, zikirnya kamu kepada Allah. Ukurannya begitu. Semakin kamu mengingat kepada Allah, semakin Allah itu akan mencurahkan rahmatnya kepada kamu. Semakin kamu mendekatkan diri ke Allah, semakin Allah itu akan dikit. Wa dzikru minadik dzikri. Jadi kamu menghasilkan zikir dari Allah dan itu adalah dari hasil dikirnya kamu kepada Allah karena itu sebagian ulama menyatakan wala dzikrullahi akbar itu karena dzikrullah itu adalah paling akbarnya paling besarnya amal tapi ada menyatakan wala dzikrullahi akbar min dzikrika iya ada menyatakan dikirnya Allah kepada kamu, Allah mengingat kamu, karena setiap orang yang mengingat Allah akan diingat sama Allah, nyebut Allah akan disebut oleh Allah, Zikirnya Allah itu lebih besar daripada zikirnya kamu, mengingatnya kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man ya'tana bi amwatihi bidzikir, siapa orang yang perhatikan kepada mayit-mayit mereka dengan zikir, mayitnya didikiri, ditahlili, dibacakan Quran, didoakan. Enggak dilupakan mayitnya. Wa ihda'is sadaqah, memberi, memberikan sedekah untuk mayitnya eh, menyantuni anak yatim karena untuk abahnya ibunya bersedekah wal qiraah dan bacaan yugayyidullah lahu bahkan Allah akan menjadikan bagi dia ba'da muti setelah matinya dia man ya'tani bih orang yang memperhatikan dia kalau kamu itu sering bacakan Fatihah mendoakan orang yang sudah mati nanti kalau kamu mati Allah akan jadikan orang yang hidup ini juga perhatian sama kamu karena itu hati-hati abai sunni anaknya wahabi kadang-kadang nah nanti kau itu anak-anaknya kamu gak ada yang bacakan fatihah jogetan semua nanti anaknya kamu main kartu semuanya anaknya kamu nanti karena itu sering ingatlah yang mati dengan bersedekah untuk yang mati dengan bacakan Quran untuk yang mati memberikan pahala kepada yang masih ya, yang meninggal itu <coughs> kebanyakan ulama menyatakan sampai Ibnul Qayyim dan Ibn Taymiyah sendiri menyatakan sampai di kitab Ar-Ruh malah mengirimkan pahala kepada si mayit bacaan Al-Quran kepada si mayit nggak sampai itu sahibu bid'ah jadi yang sahibu bid'ah yang mengingkari sampainya pahala kepada si mayit nggak percaya yang tidak datang ke sini tak kasih tahu jadi ah, justru nggak berdasar bertentangan dengan ulamanya sendiri orang-orang itu karena itu nggak usah lah. eh, apa kita eh, gubris omongan demikian silakan kamu melakukan itu semuanya supaya nanti eh, ketika kamu mati banyak yang juga mengirimkan pahala kepada kamu mengingat kamu membacakan Nabi tidak melakukan itu dari mana kamu tahu dari mana dengarkan baik-baik Nabi itu bukan semua ucapannya di kutubu sitah. Jadi Nabi itu semua ucapannya bukan ada di kitab-kitab hadis, lebih daripada itu Nabi. Karena itu kadang-kadang di tafsir ada hadis yang tidak ada di kutubu sitah. Karena itu ada pendapat-pendapat yang tidak sama dengan pendapat yang ada di kutubu sitah. Jadi bukan berarti kutubu sita itu meliputi semua ucapan Nabi ada di situ semuanya. Enggak. Karena itu ada pendapat-pendapat yang tidak sama dengan pendapat yang ada di kutubu sita. Jadi bukan berarti kutubu sita itu meliputi semua ucapan Nabi ada di situ semuanya. Enggak. jadi karena itu eh, membaca Al-Quran untuk yang mayit itu akan sampai kepada si mayit cuma khilafnya ulama ada menyatakan sampai walaupun tidak ada doa setelahnya ada menyatakan harus ada doa setelahnya ahdi wa usil thawaba makrona ila fulan nah, itu ada khilaf antara ulama wallah alam ada yang perlu ditanyakan atau langsung tidak ada doa setelahnya ada menyatakan harus ada doa setelahnya ahdi wa ausil thawaba korona ila fulan nah, itu ada khilaf antara ulama wallahu alam ada yang perlu ditanyakan atau langsung satu aja kalau mau tanya fadhal satu aja mohon dijelaskan tentang tadi wabajadaka dan fahada dengan ditafsiri oleh an lima anta alaihi alaan di surah al-duha al-alain eh, Kemudian kaitannya dengan aduha makiyah Makkiyah dengan Anisa eh, Madaniyah cukup jauh. Jadi yang korelasi hubungan antara tafsir di Jalalain dengan di di sini mohon penjelasannya supaya ada eh, sinkron gitu. Nah itu. Artinya Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang beliau adalah hidup di gurun Arab dalam keadaan yatim, tidak belajar apa-apa, kemudian diberi ilmu oleh Allah wa 'allamaka ma takun ta'lam, kemudian dibagi diberi syariat oleh Allah sehingga bisa mengatur umat, sehingga bisa mengajarkan akhlak, sehingga mempunyai akhlak. Semuanya tadi itu dari siapa? Dari Allah wa wajadaka dallan fahada yang asalnya Nabi itu yatim nggak ada yang mendidik kemudian sampai menjadi begitu ilmunya begitu akhlaknya begitu syariatnya semuanya siapa memberi fahadah Allah memberi karena itu bolan di sini bukan karena kesesatan tapi yang asalnya Nabi nggak mengerti langsung jadi mengerti karena Allah memberikan ilmu yang asalnya Nabi itu hidup yatim sendiri menjadi pemimpin para Nabi dan pemimpin umat rahmat mendapatkan derajat tinggi Allah itu fahada Allah yang berikan petunjuk begitu maksudnya sama aja Hah? sama aja sebenarnya Nah kalau memang surat makiyah kemudian di, uh, diartikan diterangkan dengan madaniyah wajar justru madaniyah diartikan dengan makiyah itu yang nggak wajar. Madaniyah kan setelahnya bak hijrah. Kan gitu. Jadi ayat yang berikutnya mengartikan ayat yang sebelumnya. Betul. Lalu nah, apa yang dimuskilkan? Sama.